Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat atau rumah salah satu di antara ustaz kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam majelis ini dan juga yaitu mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan juga menerima amal kita yang baik demikian juga untuk sahibul bait khususnya kami sampaikan jazakumullah khair kasiran atas bantuan antum untuk bisa berkumpulnya alifwa di tempat yang sangat mulia ini. Yang nomor dua telah disampaikan tadi bahwasanya topik atau pembahasan waktu uh, pembahasan untuk kita pada pagi hari ini mendulang hikmah dari tragedi di Timur Tengah mendulang itu yang mengambil faidah yang banyak hikmah kebaikan-kebaikan terjadinya peristiwa yang menimpa di kalangan kaum muslimin khususnya di Timur Tengah ini. Sebelum ini kami sampaikan satu ayat untuk memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti merasakan mati. Namun sebelum orang itu meninggal dunia dikabari kita ini oleh Allah Taala. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah apa kata Allah Ta'ala Maka kami akan menguji kalian semuanya ini Dengan kami datangkan perkara-perkara yang jelek Yaitu seperti musibah Sakit, bencana dan juga yang lainnya Wal khairi dan juga Kami uji kalian dengan perkara-perkara yang baik Keamanan, kesehatan badan Limpahan harta dan juga yang lainnya Tetapi ini semuanya katanya Allah Ta'ala fitnah merupakan satu uji coba untuk kita diketahui untuk diketahui secara dahil siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh bersabar ketika ada musibah atau ujian yang menimpa pada kita semuanya. Yang nantinya yang nomor Allah mengatakan wa ilaina turjaun maka kepada kamilah katanya Allah Taala kalian semuanya akan dikembalikan. Tragedi atau musibah yang menimpa kepada kaum muslimin di beberapa negara atau tetangga negara yang kita tempat ini insya Allah antum semuanya telah memahaminya dari dulu sampai sekarang ya beberapa kaum muslimin dibantai atau terjadi pertengkaran satu sama lain yang itu membawa kurban yang cukup besar sehingga masuk pula orang-orang kafir berkecamuk di dalam negeri itu. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan musibah yang menimpa kepada kaum muslimin ini yaitu menjadi sebab diampuni dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, semoga yang telah meninggal dunia perjuangan mereka ini diridhoi oleh Allah taala dan dimasukkan di dalam surganya dan semoga yang masih berada pada zaman sekarang ini diuji kaum muslimin seperti di Syria dan yang juga yang lainnya diberi oleh Allah Taala kesabaran dan juga istiqomah di atas yang hak dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala yaitu memberi kemenangan kepada mereka. Musibah semacam ini ayu alifah walahwat yang dimuliakan oleh Allah Taala tidak mustahil akan menyebar di negara yang lain. Karena musuh itu tetap dia tidak senang dengan kaum muslimin terutama orang yang berpegang kepada sunnah. Makanya kita lihat yang dibantai sejak dulu di Afghanistan sampai sekarang yang dibantai adalah ulama sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah. Syiah membantai yaitu sunnah dan juga yang lain termasuk di negeri kita sendiri. Dakwah salafiyah ini diubang ambing ya difitnah sebagai teroris dan juga yang lainnya pemecah belah. Nah, ini harus kita pahami bahwa itu ujian tapi semua ujian ini ada solusinya karena Allah tidak menjadikan penyakit melainkan ada obatnya ma anzalallahu da'an illa dawa ya ma anzalallahu da'an illa dawa tidaklah Allah menjadikan penyakit kecuali ada obatnya ada sifatnya ada penyembuhannya ada solusinya oleh karena itu pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ini tidak menjadi hidangan oleh orang-orang kafir sehingga kita diombang-ambingkan ke sana kemari sebagaimana doanya Nabi Ibrahim AS Rabbana la taj'alna fitnatan lil kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim Dua ini hendaknya kita baca Karena semuanya ini di tangan Allah Ta'ala Baik dan tidaknya, hancurnya manusia dan baiknya hanya di sisi Allah Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru ya Allah janganlah engkau jadikan kami ini sasaran fitnah untuk orang kafir nah Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ini karena kami belum melaksanakan syariatmu ya Allah dengan sepenuhnya. Masih banyak perkara-perkara yang engkau ya Allah Engkau larang kami ini kami masih melanggarnya Maka dosa yang lalu kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk selanjutnya bagaimana kita memperbaiki diri Innaka antal azizul hakim Karena engkau ya Allah maha Yaitu menang dan juga maha bijaksana Kemudian apa yang terlintas oleh kita ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ketika kita melihat saudara kita dibantai oleh kaum kufar kelompok-kelompok yang menamakan dirinya muslim tapi menghancurkan orang-orang ahli sunnah ini apa yang terlintas dalam pikiran kita pertama yang harus kita pahami bahwa semua kejadian yang ada ini. Baik yang lewat dan yang akan datang tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, jadi semua peristiwa yang ada tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Karena tadi ayatnya sudah memberikan penjelasan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini patokan kita. Prinsip kita yang pertama, musibah yang ada ini, Allah menguji kita dengan demikian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir apa saja yang menimpa di permukaan bumi ini katanya Allah taala dan juga yang menimpa kepada dirimu wahai umat wahai kita semuanya apa katanya Allah taala illa fi kitabim min qabli an nabra'a melainkan itu semua sudah ada di dalam catatan lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya nah. ini supaya kita tidak bingung bahwa semua yang terjadi yang baik dan juga yang jelek sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebelum diciptakan sudah ditulis dan ini dia antara bagian rukun kita beriman dengan takdir bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya. Bahwa Allah menulis sesuatu yang akan terjadi sebelum Allah menciptakannya. Apa katanya Allah Ta'ala? Inna dhalika ala Allah yasir. Ya, demikian itu bagi Allah mudah. Kemudian dengan demikian ini Allah memberitahu kepada kita likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kalian yaitu tidak merasa sinis, tidak merasa putus asa dengan musibah yang menimpa pada dirimu. Kemudian juga wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kita tidak berlebih-lebihan ber, eh, bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena semuanya itu ujian. Jadi orang sehat, aman, diuji dengan keamanannya. Dia menjadi orang yang ahli takwa kepada Allah Ta'ala. Meningkatkan rasa takutnya, khaufnya kepada Allah Ta'ala. Atau sebaliknya mengkufuri nikmat itu. Demikian juga orang diuji musibah. Apakah dia bisa menghilangkan keputusasannya. Sehingga timbul, timbul kesabarannya. Dan meningkatkan diri berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ini maksud Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Likailah ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Karena Allah Ta'ala tidak menyenangi orang yang membanggakan diri atau orang sombong. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, kullayusibana yusibana illa ma kataballahu lana. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat nomor 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Nabi, sekali-kali tidak akan menimpa musibah itu kepada kami melainkan Allah telah mencatatnya untuk kita. Dia pertama. Jadi semua yang menimpa kepada kaum muslimin negerinya dia aman, kita sehat, tidak ada musuh, di balik itu menimpa pada kaum muslimin dia itu kena yaitu musibah yang besar ya. Kemudian juga pembunuhan yang lainnya, maka ini kita pahami itu semuanya adalah ujian dari Allah Taala untuk kita kita semuanya. Namun yang nomor dua ya walakhwan. Bahwa musibah datang itu ada sebabnya. Ya ini yang harus kita pahami. Mengapa kaum muslimin mendapatkan musibah yang besar? Sebagaimana orang dia yaitu luka ada sebabnya. Lapar ada sebabnya, lapar musibah. Orang itu punya anak juga ada sebabnya. Ini kita cari apa sebabnya? Kenapa kaum muslimin banyak dibantai di negeri-negeri yang lain ya? Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yang surkum bayu sapit akdamakum Wahai orang yang beriman apabila kamu mau membela agama Allah Ta'ala Maka kalian akan kami tolong Dan kalian akan kami teguhkan agamamu Ini menjadi pelajaran bagi kita Mengapa kaum muslim bertahun-tahun seperti di Palestina dan juga yang lainnya Sebelum itu dan mungkin juga sesudahnya Karena bantai oleh orang-orang kafir Padahal mereka beriman Ini yang perlu kita fahami. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang mana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura nomor 30 sampai 31. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an Artinya, dan apa saja yang menimpa kepada dirimu wa ma asabakum min musibah musibah itu akhirat dia menunjukkan umum apa saja yang menimpa kepada dirimu wahai hambaku yang beriman apa katanya Allah Ta'ala Fabima kasabat aidikum Itu karena ulahmu sendiri Nah ini yang harus kita ketahui Apa ulah kita yang menjadi sebab Kekalahan kaum muslimin Bukan kekalahan Islam Kekalahan kaum muslimin Terbantainya kaum muslimin ini harus kita cari sebabnya. Ibaratkan penyakit sebelum kita tahu obatnya apa yang menimpa di kulit kita ini penyakit ini sehingga kita tahu oh ini penyakitnya maka ini obatnya. Dan penyakit itu juga ada sebab. Bukankah kolektor juga ada uh, yaitu karena berlebihan lemak dan juga yang lainnya ini yang harus kita pahami. Jadi Allah memberitahu kepada kita semuanya musibah yang menimpa kepada kaum muslimin ada sebab. Allah mengatakan wayat fuang kasir padahal Allah telah memaafkan kesalahan hamba ini banyak sekali seandainya kita tidak dimaafkan oleh Allah hancur kita bukankah dosa kita itu banyak tetapi karena rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya dimaafkan dan sebagian dihukum di dunia ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya dan penghapus dosa untuk mereka apa katanya Allah Ta'ala? Wa ma antum bimujizina fil ar. Dan kamu tidak mungkin akan bisa melepaskan dari azab Allah di permukaan bumi ini. Yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir dan kalian tidak akan menjumpai penolong-penolong pembela-pembela selain Allah Taala. Jadi ayat yang pertama menunjukkan musibah datang itu dengan takdir Allah Ta'ala. Yang nomor dua musibah itu datang karena ada sebab ulah manusia. Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu Dan juga Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Dhaharul fasatu fil barri wal bahri bima Kasabat aidinas. Nampak kerusakan di daratan dan tanah yang lembab karena ulah manusia, ulah manusia. Tidak ada manusia resah karena binatang. Tidak ada manusia resah karena tanaman, karena gunung. Justru penyebab pokok rusaknya manusia dari manusia itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Sebelum kita menyalahkan orang lain, maka kita harus memahami apa sebabnya kaum muslimin terdidas. Kenapa orang kafir itu merajalela? Kita pelajari kenapa Fir'aun tumpas hancur dia. Apa dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga Allah menolong kepada Nabi Musa alaihissalam? Bayangkan tidak terlintas Nabi Musa alaihissalam menang, dibunuh Nabi Musa alaihissalam itu. Jadi bukan membunuh Fir'aun tidak bakal diburu oleh Fir'aun. Allah memberikan pertolongan. Maka dimenangkan Nabi Musa as. atas pertolongan Allah Taala. Sebagaimana Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah Bukan kamu ya Muhammad yang melempar orang kafir sehingga mereka itu mati. Tetapi Allah yang melemparnya sekalipun kamu bergerak tanganmu maka kita tunggu bagaimana pertolongan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Ya. Termasuk juga hal hal ini akan kami sampaikan. Penyakit-penyakit kaum muslimin sehingga mereka tertindas di permukaan bumi ini. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya umat Islam itu akan pecah belah. Umat ini setelah bersatu akan menjadi pecah belah. Bayangkan sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang itu hidup pada zaman jahiliyah perang satu sama lain, suku perang dengan suku, bangsa dengan bangsa. Yang kuat yang menang, akhirnya yang kuat menjadi lemah, kalah dengan yang muda. Karena Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada hambanya diutusnya seorang utusan dan juga dibekali ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri yang banyak penduduknya jahil berubah spontan dalam waktu 23 tahun menjadi negeri yang aman. Menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah taala. Menjadi umat yang bersatu setelah dia bermusuhan menjadi umat yang tolong menolong setelah dia tindas menindas dengan apa dengan tim Namun setelah Rasulullah SAW turun ayat ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja menangis Ketika datang pembukaan kota Mekah, kaum muslimin eh, mereka berbondong-bondong masuk Islam, dia menangis. Ditanya kenapa menangis? Iya nanti umatku akan keluar dari Islam ini aja? Menangis beliau. Ternyata betul setelah beliau meninggal dunia banyak orang yang murtad. Ini menunjukkan amannya negeri Adanya orang yang alim yang mau berdakwah dan yang mengajak umat dan umat itu mau diajak untuk kembali kepada tauhid. Itu kunci kemenangan dan kunci kekalahan orang kafir. Rasulullah SAW dimudahkan oleh Allah Taala yaitu dengan ilmu dan berdakwah berdakwahnya yaitu dengan menyampaikan kalau Allah Taala ini ayat Allah Taala satu persatu mereka masuk Islam sehingga kalah direbutnya negara yang kafir itu menjadi negara Islam sampai pada zaman sekarang kuncinya apa menyampaikan kepada umat dinullah ini bersabar atas musibah yang ada. Kemudian juga mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala. Meninggalkan apa menjadi larangannya. Ini kunci keberhasilan. Lalu beliau menjelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam kitab sunannya yaitu juz 2 halaman 514 hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullah taala ahli hadis yang baru saja meninggal dunia rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yusikul umam antada'a alaikum sudah dekat sekali ah, dekat sekali Yusuf itu maknanya qarib dekat sekali nanti adanya umat ya yang mana akan mengerumuni kalian semuanya hai kaum muslimin ya. yusikul umamu antada alaikum jadi beliau sebelum meninggal dunia sudah berpesan kepada umatnya, sudah dekat masanya, ada akan dekat yaitu dekat masanya umat ini akan dikerumuni oleh musuh. Lalu beliau menjelaskan kama tada al-ukulatu ila qas'atiyah. Sebagaimana orang yang lapar, yang haus dia menghadapi hidangan, makanan. Sebelum meninggal dunia, para sahabatnya dan juga yang lain diberitahu. Ada nantinya waktu tidak lama. Kaum muslimin ini akan dimakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Sebagaimana mereka lapar menghadapi hidangan. Para sahabat tanggap saat itu. kau ini. Ada yang menanya. Wa min qillatin nahnu yawma idzin. wahai nabi apakah kita pada zaman itu yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya umat Islam itu akan dimakan, akan dikerumun, akan diserang oleh orang kafirnya. Apakah karena jumlahnya sedikit? Amin killatin yauma idzin ya Rasulullah. Karena terlintas kalau sedikit gampang dimakan oleh musuh. Jawabnya beliau tidak. Kala bel antum yauma idzin kasir. Bahkan kalian waktu itu adalah mayoritas. Jumlahmu lebih banyak daripada orang kafir. Nah, ini harus kita paham. Bukan, jumlahmu itu banyak, mayoritas kalian itu. Tetapi apa kata beliau walakinnakum husaun ka husail lay ka isaili. Tetapi bobot keimananmu pada saat itu diibaratkan buih, tahu buih. Kotorannya di laut itu. Yang menyisir di pinggir pantai jumlahnya banyak tinggi tapi gateli, tahu gateli. Bahasa Jawa itu gatel dia, membuat ya, tahu gatel dia. Jadi nggak ada beratnya walaupun setinggi itu tapi ringan dia. Bobot keimanannya tidak ada. Lagi juga merusak badannya. Tahu saya istri. Ini bukan ramalan beliau, tapi ini adalah wahyu yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada nabinya keadaan umat setelah beliau meninggal dunia. Dan ternyata apa disampaikan beliau benar kita saksikan pada zaman sekarang ini dan juga sebelumnya. Apa katanya Allah? Walayan eh, apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walayan fi annallahu fi suduri aduwikumul mahabata mingkum dan Allah mencabut rasa takut musuhmu terhadap dirimu. Subhanallah, apa disampaikan beliau tepat, tidak meleset. Allah akan mencabut rasa takut muslimin terhadap dirimu. Padahal mestinya itu musuh itu takut sama kaum muslimin. Bukan kalau mengatakan la antum asatu rogbatan fi sudurillah. Apa katanya? Allah Ta'ala Engkau ya orang beriman dari ya para sahabat Lebih ditakuti oleh musuh Lebih ditakuti oleh orang munafik Daripada mereka itu takut kepada Allah Karena saat itu istiqomah para sahabat Tapi karena kaum muslimin akhir zaman bukan ibaratkan air jernih ia menyejukkan tenggorokan diminum, tetapi bagikan yang gateli kulitnya sendiri, saudaranya sendiri. Tahu saya saya. Lalu apa katanya beliau? Tidak cukup hanya seperti itu. fi waan Dan Allah Ta'ala memasukkan dalam hati itu waan dan penyakit wahan. Nah, menanya para sahabat ini. Qala qail. Ada orang menanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan?" Jawabnya pendek. Anak kecil yang mengerti, apalagi dewasa, apalagi orang punya ilmu. Jawabnya pendek sekali. Apa kata beliau? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau kaum muslimin dia ambisi urusan dunia. Nah, kesempatan yang paling bagus untuk orang kafir membantai kaum muslim. Karena orang kafir diberikan oleh Allah Ta'ala dalam urusan apa? Dunia. Dipancingnya kita. Dengan kemajuan teknologi bagaimana kita bisa bertanding dengan mereka. Mereka menjadi rajanya, kita menjadi bawahannya. Hubud dunia nomor dua bakaroh ya maut takut mati Takut kalau tidak memiliki pekerjaan seperti mereka Kita tidak bisa makan Dan penyakit ini ya akhwat melanda di beberapa tempat termasuk di negeri kita sendiri Bahkan juga kita punya penyakit seperti ini Nanti anak kita tuh makan apa? Kalau mempelajari rutin saja nanti kelanjutan anak kita tuh kemana? tidak berpikir kalau orang gila itu dikasih makan oleh Allah Ta'ala. Orang gila dia tidak punya akal. Makan sampah itu tidak sakit perutnya kalau kita sakit. Saya lihat dia itu minum air got itu diminum dia. Karena Allah Maha tahu ini orang tidak waras akal seperti ini makan. Dia ayam ayam yang banyak makan dengan kotor nggak sakit dia. Ya. Jika itu hamba yang hilang akalnya Allah belas kasihan bagaimana Allah tidak belas kasihan pada hambanya yang beriman yang bertauhid. Inilah penyakit yang menjadi hancurnya kaum muslim. Apa tadi penyakitnya itu? Hubbud dunia wa karahiyatul Selagi kaum muslimin ini pemusatan pemikiran ini pokoknya menjadi pembahasan tidak mungkin Allah akan menolak. Ya. Karena janji Allah Taala intan surullah baru yang surku, Bukan menolong dulu nanti belakang kita berbuat tidak berbuat dulu wa mayyattaqillah baru ya lahu mahraja. Ya. Ini penyebab pertama. Kita tidak menyalahkan orang lain. Namun penyebab ini telah kita saksikan. Rakusnya kaum muslim dalam urusan dunia tidak pernah berhenti, malasnya beribadah berlarut terus. Ya. Nah, dijelaskan di sini bahwa hadis ini menerangkan salah satu sebab kekalahan kaum muslimin. Dan ini sudah menjadi ibrah untuk kita semuanya punya semangat apapun kita untuk berjuang, menang. Tapi kalau penyakit ini tidak kita hilangkan, tetap tidak bisa. Syekh Al-Bani rahimahullah taala memberikan penjelasan hadis ini, aku katakan apa katanya? Di dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai adanya satu penyakit di antara sekian penyakit lainnya yang akan mengakibatkan kaum muslimin terperosok ke dalam kenyataan dan juga mengenaskan ini. Nah, para ulama sunnah jadi ya, kawan ya berbicara dasarnya ilmu bukan perasaan bukan mempelajari dari berita lalu menyelesaikan dari berita bukan berita banyak bohong Bagaimana orang mencari berita kemudian solusinya dari berita? Ibarat ulama sunnah ketika dihadapkan musibah dicari apa sebabnya menurut din. Kenapa tsunami? Kenapa gunung itu meletus? Bukan oh ini karena ada apinya, ada apinya. Ya. Tapi ahli sunnah lain. Dicarinya ayat Allah Ta'ala. Dicarinya hadis Rasulullah SAW. Karena Islam adalah kafah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu al islam dinan. Ini yang dicari. Apa kata Syekh Albani rahimahullah taala? Yaitu penyakit cinta dunia dan benci mati. Makanya kita tidak mencoba hati yang rakus urusan dunia. Para ulama tafsir, ya. apalagi kalau kita melihat Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mengapa mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala? Mengapa mereka hidup mereka itu sejuk dia? Pada lapar kurang dia apa katanya Aisyah radhiyallahu anhu ma syabi'a al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil khubsi salasata ayyam. Oh karena belum pernah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan roti selama tiga hari berturut-turut illal aswatan kecuali kurma dan air. Bantahan terhadap orang-orang yang mimpi yang tidak benar bahwa kehancuran kaum muslimin itu karena miskin, nggak punya duit, salah. Tapi kehancuran mereka karena miskin lagi, lagi. Miskin ilmu, miskin beribadah, dia. Bayangkan Rasulullah SAW perang Badar puasa Waktu Ramadan menang. Siapa yang menangkan itu? Begitu jumlahnya banyak sekali kaum kufar dihancurkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Ta'ala tentara dari langit. Pertolongan Allah. Sejarah harus kita pahami. Kenapa Allah Ta'ala menolong, menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Hanya modal seperti itu. Sementara orang kufar jumlahnya banyak. Ahli ini dan ahli itu. Sekarang kaum semua ini bagaimana kita mau berperang, kita tidak bisa membuat rudal. Kita tidak bisa membuat tang dan juga yang lainnya, bom yang lain sementara ini juga orang kafir. Lihat sejarahnya Fir'aun. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala memberikan yaitu kemenangan kepada Nabi Musa karena memiliki ketinggian dalam urusan dunia melawan orang eh, melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Mari kita pelajari. Semuanya kekuatan itu di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ini erat kaitannya dengan apa yang telah aku katakan katanya Syekh. Di muka yaitu keharusan adanya kita itu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu hendaknya kita menjernihkan hati kita. Bagaimana syirik kita jauhi, bid'ah kita jauhi, ya. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan kita jauhi. Ibaratkan orang mau bercocok tanam, sebelum ditanam bibit itu agar bibit ini nanti dia benih itu bisa tumbuh yang baik, maka petani itu pinter dia. Maka tanah itu digalinya ya diambil rumputnya batu-batu yang menghalangi tumbuhnya ini dibersihkan ditaswiyah dulu baru nanti dipupuk ditarbiah baru tanaman itu eh, biji itu dimasukkan dikasih dia pupuk maka orang yang Islam yang ingin menang bersihkan diri kita itu dengan syirik eh, bersihkan dulu syirik-syirik yang masih ada di dalam hati kita ini baik itu syiriknya hati syiriknya ucapan syiriknya perbuatan harus dibersihkan dulu baru nanti kita tanamkan tauhid lah ini butuh waktu Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kita tidak dituntut sekian tahun harus menang. Mana dalilnya? Sekian tahun kita harus menang. Tidak ada. Dituntut untuk ikhtiar. Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kita kompak seperti itu akan turun pertolongan Allah Ta'ala. Jadi upaya kita sekarang lepah Menghadapi saudara kita seperti itu, bagaimana penyakit itu tidak menjarang pada diri kita? Tidak menjarang di tempat kita bagaimana dakwah salafiyah ini kita kembangkan dengan maksimal mungkin bersabar dan istiqomah. Ya. Kita sampaikan ke sana kemari biar mereka mengerti faham apa Islam itu. Yang seperti ini telah dijalankan oleh Rasulullah SAW pada masa di Mekahnya. Beliau tidak mengadakan kudeta, tidak mengadakan serangan, tidak duduk bersama Abu Lahab, aku pinjam kursimu, aku akan duduk bersama kamu. Tidak Allah mengatakan lakum dinukum Hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dikejar di gua ya. Hanya berdua orang. Karena kuatnya Allah pasti akan menolong ditalang ya. Ditalang oleh Allah Ta'ala. Sejarah itu bukan untuk kita baca saja. Tapi bagaimana jiwa kita bisa memiliki seperti itu. Karena Allah bukan hanya menolong para utusannya saja. Menolong semuanya hambanya yang menolong agamanya. Dengan keumuman ayat yang kita baca tadi. Jadi bagaimana kita ya langkah kita bisa mengambil ya hal-hal yang menjadi sebab hancurnya kaum muslimin karena hubud ya Wa karahiyatul maut bagaimana kita bisa menyisihkan waktu ayo untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk menerapkan ilmu itu di kalangan kita semuanya. Bagaimana kita tetap tegak istiqomah di atas hak di lingkungan orang kafir, di lingkungan orang bid'ah, di lingkungan orang muslim. Jangan malu. Orang kafir tidak malu telanjang dilihat oleh kita. Bagaimana kita mau bersikap din, ya, bagaimana kita berpegang din kemudian malu sama orang bayangkan orang berdak malu dia dia celana pendek telanjang kemudian kita dari ibu-ibu malu memakai pakaian yang sifatnya menutup aurat kita malu kepada Allah Ta'ala jangan malu kepada mereka juga oh, dikatakan teroris yang lain itu hanya hembusan mereka. Ujangan dan pernah kita Ustaz ini bahaya Ustaz bahwa nanti ini akan diserang karena apa? Karena teroris ini adalah istri-istrinya dan bukan apa itu putri-putrinya bercadar biar mereka menyerang kita. Yang menolong siapa Allah. Bagaimana kita ber, berpakaian yang bagus kemudian takut sama mereka? Jadi fasyhadu bi anna muslimin saksikan kami ini orang yang menyerang diri kepada Allah taala. Tunjukkan yang keislaman kita. Nampakkan ini adalah kami orang muslim kami sholat tepat waktunya. Kami bekerja yang halal kami ambil, yang haram kita tolak. Kalau kita punya seperti ini, ini namanya tasfiyah wa ya, Kita bersihkan penyakit-penyakit itu dengan kita menuntut ilmu. Ya, kita upayakan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk menuntut ilmu ini. Ketika ada kemaksiatan kita jauhi. Ketika ada subhat kita jauhi. Yang perintah kita laksanakan dengan kemampuan kita. Maka insya Allah ya ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Penggalan kedua ini apa katanya Syekh? Kalimat taswiyah dan tarbiyah ini yaitu kalimat tarbiyah artinya harus mentarbiyah atau mendidik membina kaum muslimin zaman sekarang ini dengan suatu tarbiyah yang pada intinya dapat menghindarkan mereka agar jangan sampai terfitnah dengan dunia. Silakan ambil dunia. Karena itu untuk kita. Namun ada waktu kita luangkan bagaimana kita meningkatkan untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu sebagaimana kita katakan tadi malam. Jadi ilmu ini merupakan pokoknya ilmu. Pangkal kebahagiaan kalau ini diabaikan, jangan berharap kemenangan kaum muslimin. Dan memang betul beberapa negara yang sifatnya hancur karena sebab apa? Kurangnya memahami ilmu din. Kalau sudah tidak faham ilmu din bagaimana meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana mengamalkan apa yang diperintahkan sedangkan mereka tidak tahu apa itu perintah. Dan kalau orang itu sudah meninggalkan ilmu din maka dia akan ditarik oleh syaitan untuk ilmu hawa nafsunya. Untuk kemaksiatannya. Ada hadis yang lain yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabatnya Abu Baidah bin Jarrah radhiyallahu anhu untuk menarik pajak di Bahrain. Jadi orang kafir dimi diambil pajaknya malam hari datang di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan barang itu. Para sahabat radhiyallahu anhu paginya setelah salat subuh tersenyum ya, merasa ada suatu kesenangan yang maksudnya lapar apa kata beliau kudu ambillah itu barang-barang itu subhanallah tidak ada di sisi kata lebih, silahkan kamu mengambil sekuatmu lalu dititipkan dengan wasiat tertentu apa katanya wallah fawallahi demi ya Allah wahai sahabatku mal fakra saya tidak khawatir kalian itu miskin saya tidak khawatir kalau kalian itu kurang makan. Saya kurang makan, tapi Allah menolong saya. Bayangkan, beliau tidak khawatir umatnya ini kurang makan. Kurang kenikmatan dunia. Karena orang kurang kenikmatan dunia bagaimana mau maksiat ke sana kemari. Tidak ada dibuat untuk maksiat. Bagaimana mau sombong tidak ada yang mau disombongkan. Bagaimana mau yaitu menganiaya orang tidak punya sesuatu untuk menganiayanya. Tetapi apa kata beliau? Walakinni akhsha alaikum antum satu dunia. Ya, hadis ah, ini dibuatkan oleh Imam Muslim. Tetapi saya khawatir yang menimpa kepadamu itu kalau kamu itu mendapatkan limpahan urusan dunia. Kalau kau itu menjadi orang kaya. Nah. Sementara orang gerakan yang dikhawatirkan kalau kita itu miskin. Rasulullah SAW khawatir kalau kita sebagai umatnya ini punya harta yang banyak. Karena umumnya orang kaya lupa kepada Allah Ta'ala. Orang kaya menindas dia, orang kaya lupa ibadah kepada Allah Ta'ala. Muncul kesombongannya, muncul kenikmatan dunianya, lupa untuk urusan akhiratnya. Dan itu memang benar. Tidak mungkin hadis Rasulullah SAW berselisih dengan kenyataan. Karena wahyu turun untuk manusia. Bayangkan ini ayolah lihat Beliau khawatir kepada umatnya. Ini bukan khawatir miskin. Walakinni aksha alaikum antub satad dunya. Fatanafasu kama tanafasu watuhlikakum. Fatuhlikakum kama halakakum. Kalau kau sudah tertarik ambisi urusan dunia, engkau akan berlomba-lomba. Si fulan punya ini kok saya belum penyakitnya. Kalau sudah begitu lupa kita mau beribadah karena kita akan mengejar sebelum punya itu sedangkan kita belum. Akhirnya waktu ibadah untuk cari urusan dunia. Ya. Berlomba-lomba. Kalau sudah berlomba-lomba dalam masalah urusan dunia, apa katanya beliau? waktu likakum. Perlombaan dunia kamu itu akan merusak akidahmu. Akan merusak ibadah, maka kamu lupa masjid Allah Ta'ala itu lupa kamu akan menuntut ilmu din. Lupa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dirimu Mana orang dahulu dihancurkan oleh Allah Taala karena ambisi urusan dunia. Ya, ini penyakit yang harus kita maklumi. Jadi kita hanya jangan sampai bagaimana menyerang mereka. Menyerang mereka penyakit mereka masih ada pada diri kita. Berapa banyak mari kita berontak. Orang yang kamu berontak itu orang musyrik sedangkan kamu sendiri masih syirik. Bagaimana kamu mau melawan orang-orang musyrik sedangkan dirimu masih syirik? Bagaimana kita bisa mentasfiyah wa terbiah membersihkan penyakit-penyakit tomat masalah urusan dunia. Apa katanya Allah Taala? Alhaakumut hatta zurtumul akan melalaikan kamu. Harta kasur. Berlomba-lomba mencari harta yang banyak sampai kalian itu pergi ke liang kubur baru selesai. Kalau mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Jadi ini yang perlu yang kita pahami. Ayo akhwat di antara penyakit yang melanda kepada kaum muslimin taumatnya urusan dunia tidak pernah berhenti sementara ibadah terganggu semuanya oleh urusan dunia. Bagaimana Allah menolong? Nah, hadis yang serupa. Ya. Bahwasanya kekalahan dan kehancuran umat Islam karena ambisi dunia sehingga melupakan menuntut ilmu din beramal soleh dan berjihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bagaimana sabdanya Ida tabaya'tum bil'ina Kalau engkau mengadakan transaksi jual beli dengan ina nanti akan dijelaskan. Dan sekarang sudah menyebar. Ini bentuk jual beli yang sifatnya ada kandungan riba yang besar. Satu. Wa akhadtum adnabal bakari dan apabila kalian sudah sibuk mengurusi peternakanmu, ya. ya yang punya peternakan. Waraditum bizar'i dan engkau lebih menyenangi bercocok tanammu. Ada orang usahanya dengan dagang masuk di sini. Ada orang yang ahli peternakan masuk dia. Ada orang ahli itu eh, pertanian masuk dia. tumul jihad Ya, dan kamu tinggalkan jihad. Jihad itu ada empat macam. Jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, yaitu dinamakan jihad adalah menjahada nafsahu fi taatillah afdalul jihad man nafsahu fi taatillah. Puncaknya jihad adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya agar dia itu bisa menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini puncaknya jihad dan itu fardu ain. Banyak orang mari kita jihad melawan orang kafir, dia sendiri tidak mau jihad melawan syiriknya, melawan bid'ahnya, melawan emosinya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, afdalul jihad man jahata nafsahu fi ta'atillah. Puncaknya jihad adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya agar dia menjadi orang yang taat kepada Allah Taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan penjelasan cara untuk memerangi hawa nafsu kita dengan menuntut ilmu. Kemudian dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Kalau itu berwujud perkara yang wajib dan sun, sunnah. Kemudian mendakwahkan ilmu itu sendiri. Kemudian bersabar di atas tiga perkara itu. Itu namanya jihad melawan hawa nafsu. Yang nomor dua, jihad melawan syaitan. Di tubuh kita ini semuanya ada setannya, ada jinnya yang kafir ma min ahadin illa qarinu. Tidak seorang pun di antara kalian illa wa qarinuhu punya teman. Teman kita bukan teman yang muslim, teman kita jin yang kafir. Sampai sahabat menanya wa anta ya Rasulullah. Apakah eh, engkau juga wahai Nabi? Ada jinnya? Nah, nah iya. Walakin Allah a'anani tetapi Allah menolong jin eh, menolong saya Faas selama jin saya masuk Islam falam murni bimaksiatin maka jin saya itu tidak memerintah saya kepada maksiat ya. jadi serangan dari luar ada serangan dari dalam juga ada jadi kita itu punya jin yang kafir kalau jin ini kerjanya dia eh, kalau orang yang ditemani jin ini dia kerjanya jual beli mengurangi timbangan. Kalau dia kerja di kantor datang terlambat pulang duluan. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pri tadi. Kalau jin itu sudah mengajar, eh, berteman dengan guru, ustadz juga jalan lagi. Misalnya lain nanti Kalau dengan khutbah, khutbah menggoda lagi. Cuma kita bisa mengalahkan jin yang kafir itu. Inna kaidas syaitani kana mereka yang setan itu lemah dengan kita mem, ya, membaca Al-Quran ya, yang kita berilmu. Gak bisa mereka terkutik. Iblis ketika dilaknat oleh Allah Ta'ala dimasukkan nanti kalian ke masuk neraka jahanam apa katanya berilah kesempatan aku untuk menggoda hambamu ya Allah tetapi jin eh, iblis mengatakan illa kami humul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas ibadah ya Allah pun tidak mampu. Ya. Saya tidak mampu menggoda hambamu ya Allah yang ikhlas beribadah kepadamu sesuai dengan sunnah. Saya tidak mampu. Jadi untuk menyerang melawan teman kita yang jelek ini bukan kita pukuli badan kita supaya mereka pergi tetapi bagaimana kita bisa menuntut ilmu kita mengamalkan yang hak dan kita menjadi yang batil maka ini cara memerangi syaitan yang ada dalam tubuh kita kita lihat anak kita lahir kita tertawa senang dia menangis karena apa disentuh oleh syaitan dan anak kita lihat kalau makan senang dengan tangan kiri apa kanan Gimana? ternyata yang ada. hanya kita itu kalau makan senang dengan tangan kiri. Maka bagaimana? Jadi begitu setan itu menggoda anak yang belum balik sudah digoda apalagi kita apalagi kita punya syahwat dan juga yang lainnya. Jadi kita harus merangi di jihad melawan syaitan ini. Yang nomor tiga, jihad melawan orang musyrik dan orang munafik. Jihad ini dengan berdakwah. Bagi orang yang kaya bagaimana dia mendirikan lembaga-lembaga din untuk mendakwai kaum muslimin. Dan jihad yang terakhir yaitu jihad melawan orang kafir. Dan ini harus dikomando imam. Apa kata beliau? Apabila umat ini dia transaksi jual belinya dengan riba al-ina yang mana dia ahli peternak sibuk dengan ternaknya yang pertanian sibuk dengan pertaniannya dan mereka meninggalkan jihad sallallahu alaikum dhullan maka Allah akan menimpakan kehinaan pada dirimu hmm. dijadikan hina orang muslim itu karena mereka menyibukkan tiga perkara itu dan meninggalkan pokoknya yaitu jihad tadi La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ini solusinya. Ketika orang kena penyakit seperti ini solusinya apa katanya beliau? La yanzi'u Allah tidak akan mencabut rasa hinamu, lemahmu ya kaum muslimin sehingga kamu tarji'u ila dinikum bukan tarji'u ila dunyakum. Sehingga kamu mau sadar mau nah, menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu, beramal soleh dan mau berdakwah, baru aku angkat ketinggian derajatmu. Bukan kata di malam kita baca, kita dengar firman Allah Ta'ala dalam surat al mujadalah ayat nomor 11 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Alladhina utul ilma derajat. Ya, ini harus kita pahami Ini penyakit tatkala beliau menjelaskan penyakitnya umat pada zaman sekarang ini. Begitu caranya dia mencari urusan harta dengan cara yang haram, melalaikan waktu untuk ibadahnya, maka Allah akan menjadikan hina. Dan sekarang kaum muslimin di, di dunia internasional rakusnya masalah urusan dunia naudzubillah min dzalik. Ditinggalkan ibadahnya, bagaimana Allah menolong? Sedangkan Allah menolong Ya ayyuhalladzina amanu in yang saya Ini ya Mas, sebelum kita yaitu mencari solusinya bagaimana kita menghadapi syukuran yang lainnya. Maka kita harus cari, kita pelajari dulu senjata apa yang harus kita lakukan ini dan apa sebabnya saudara kita ini mendapatkan yaitu musibah yang kita saksikan tersebut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani berkata menjelaskan dalam hadis ini ya, di dalam hadis ini terdapat keterangan penyakit dan obatnya. Nah, penyakit dan obatnya. Penyakitnya tadi rakus urusan dunia. Yaitu bahwa beliau bersabda di awal hadis apabila kalian jual beli dengan inah Makna ina ini adalah satu jual beli yang bersifat riba. Dan sangat disayangkan dewasa ini terjadi sebagian negara-negara Islam. Bahkan negara-negara Arab padahal negeri-negeri ini mestinya memahami kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada pemahaman kaum muslimin dan Arab. Nah, dia hidup di tengah timur tengah mempelajari. Bayul nanti begini Ada orang butuh duit. Kalau dia butuh duit, saya pinjam 5 juta, kembali 5 juta. Umumnya orang meminjamnya apa tidak? Saya tanya. Ada orang butuh duit, saat atau Pak butuh duit 5 juta, ya. Kembali 5 juta umumnya orang tidak mau ya Karena merasa tidak ada keuntungan. Karena apa? Dia tidak berpikir pahala di akhirat wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni Nabi tidak berpikir seperti itu. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong sudah enggak. Berpikir mana saya punya uang 5 juta kalau dipinjam bisa lebih daripada 5 juta. Nah, caranya dibuat siasat baik. Bapak butuh apa? Saya butuh sepeda bagus, bagus aku akan pergi. Ayo. Nah, kita dibawa kepada dealer sepeda motor. Nah, tahu kan sepeda motor ini jualan cashnya 12 juta. Tapi untuk bapak kredit menjadi 16 juta. Dibayar sekian. Baik, sudah kan? Nah, dia akali karena pada dasarnya orang ini tidak butuh sepeda motor. Butuhnya apa, Du? Duit. Tapi karena pinjam 5 juta, tidak mungkin akan bisa dihutangi kalau kembali 5 juta. Siasatnya seperti itu. Itu namanya bayul ina. Maka ketika sudah diterima sepeda motor itu, yang mana dia tahu itu adalah yaitu 12 juta, kemudian dikredit menjadi 20 juta. Karena orang ini butuh duit, baik 20 juta ini aku akan jual kepada bapak lagi. Nah tentunya dengan harga yang ringan. Taruhlah 20 juta atau 10 juta. Sedangkan dia harus membayar 20 juta. Dalam jangka yang ditentukan. Ini namanya ina. Dan ini banyak merayap di masyarakat. Bu, mau butuh apa? Untuk emas di bawahnya ke toko emas. Disuruh mengredit sekian. Ini sudah di masyarakat. Bahkan sekarang orang tidak hutang disaudari hutang. Hanya titip BPKB. Kalau sistem perekonomian seperti ini, nah, dijalankan oleh kaum muslim, makanya Syekh Nasruddin Al-Bani rahimahullah taala mengkritik. Mestinya kita orang-orang Arab ini yang faham din lebih bisa menerapkan dinul Islam daripada negara yang non Arab. Ini diantara hal yang kita pahami. Begitu para ulama sunnah. Maka upayakan kita jangan sampai transaksi jual beli seperti itu. Tapi kalau kita ya memangnya kita berjaga kan. Satu saat dagang kita itu habis, ada orang pesan, baik, aku kan aku ambilkan tidak mengapa karena kita jaga. Jadi ini kalau cash 10 juta, jadi kalau bayar 3 bulan 12 juta nggak ada masalah. Tapi ini bukan pedagang. Butuhnya orang itu adalah butuh duit. Tapi kalau pinjam 5 juta, bayar 5 juta merasa keberatan. Akhirnya disiasati bapak butuh apa sih? Dibawanya ke toko, ya. Kemudian dibeli barang itu, kamu tahu, nah saya jual kepada sekian, kamu harus bayar sekarang. Nah, tapi karena saya ini butuh duit, saya jual kembali kepada penjual itu, maka ini namanya gayul iya. Ya. Dan ini bukan hanya di kota, di desa-desa. Ini penyebab hancurnya Kalau muslim. Yang itu asal satu dari orang kafir. Tapi ditiru oleh kalau muslim. Lihat perdagangan internasional seperti itu kan beradanya Bahkan saya menjumpai orang di Lamongan dia hutang 500 ribu, itu bunganya 5 juta. Menangis dia karena apa? Karena kalau tidak bisa membayar maka sawah itu akan digarap oleh orang yang meminjami 500 ribu itu. Sampai mati orang itu dia. Makanya Allah mengatakan yang yamhaqullahu riba wa yurbis Maka Allah akan menghancurkan sistem riba ini walaupun banyak hartanya dihancurkan oleh Allah wa yurbis dan Allah akan mengembangkan uang yang disedekahkan kepada saudara. Ya. ya Allah ini belum apa-apa sudah jam 19. Iya. Ya. ya sudahlah kalau gitu pertanyaan boleh. nah, iya ini masih kukunya tadi belum bahasa sendiri insya Allah solusinya ada di situ penyakitnya juga ada ini apakah ikut berperang di Syria dengan dana kita sendiri bisa disebut berjihad di jalan Allah begini jihad itu dikatakan di sini al jihadu ma'al imam jihad itu bersama dengan iman, tidak bisa kita berangkat sendiri kalau memang pemerintahan kita mengizinkan kita untuk pergi, silakan. Tapi kalau tidak diizinkan jangan. Kecuali kalau orang di Suriah sendiri, ya, atau kita bertempat di sana, ya, maka bisa karena kita di sana. Tapi kalau kita seperti ini, karena apa nanti hubungan negara dengan negara. Al jihadu malima, wal jumu'atu malima, wal hajju malima. Perang itu harus dengan imam, imam negeri, bukan imam bayat sembunyi. Dan juga haji bersama imam. Idul Fitri, Idul Adha bersama imam. Karena kalau pemimpin negeri dia tahu, nanti dia akan berpikir kalau rakyat saya masuk ke sana, akibatnya apa? Jadi kita hendaknya izin. Jika diizinkan, sangat bismillah. Karena pemimpin dia akan tahu. Nah, dia juga punya yaitu pos-pos tertentu di negerinya orang lain itu sendiri. Kalau diizinkan, ada apa apa-apa bila tidak diizinkan bagaimana kita bisa memohon kepada Allah Ta'ala ya Mendoakannya kemudian juga mengirim yaitu harta benda yang lainnya untuk membantu saudara kita Tidak mengapa ya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya di kita mem, yaitu memberanikan diri untuk pergi jihad tanpa memberitahu imam tidak boleh yang meniadakan kamu jihad dengan apa? Jadi karena ini urusan negara dengan negara kecuali ya Pak, kalau kita diserang itu namanya eh, yaitu aktifah kita pembelaan diri. Nah, ketika diserang di mana saja kita harus melawan. Nah, tetapi kalau menyerang di tempat yang lain maka kita hendaknya perlu ada yaitu eh, kesepakatan oleh wali amri sehingga tidak merugikan kepada yang yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak keinginan baik tapi jalan kita bukan jalan yang yang baik. Wallah. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Akhir-akhir ini ada yang namanya Miss uh, Miss iya. di Indonesia. Hmm. Itu terang-terang itu uh, dilarang. Hmm. Tapi uh, dalam larangan itu ada tandingan Miss Muslimah. Hmm. Pada dasarnya itu saya kurang setuju. Apa uh, kurangnya setuju saya itu termasuk jihad atau gimana? Jadi jelaskan dulu bentuk disebut yang tadi gimana. Jadi kalau disebut itu ya, yeah. dia ya terang-terangan terbuka. Hmm. Tapi kaum uh, muslimin yang saya lihat itu ada tandingan. Jadi perempuan itu tetap memakai jilbab, tapi juga dipertontonkan. Maksudnya? Dipertontonkan di, eh, di umum gitu. Ya kita, huh? ya tidak boleh kan kita memementaskan wanita itu gimana? Wala zina tahunna illa li Dan wanita itu tidak diwajibkan untuk jihad. Jihadnya al-hajj wal umrah tuh. Jadinya wanita itu adalah haji dan umrah. Bagaimana wanita mau kita beber? Hasil itu hamba Allah yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tempat mereka itu di rumah. Allah mengatakan wakor nafi kunna. Wahai wanita yang muslimah, tinggallah engkau itu di rumahmu. Maka rakyatmu itu adalah anak-anakmu. Bagaimana dibantaskan di jalan? Mengatakan ini adalah jihad dia yang keluar dari masjid ke sana kemarin mengatakan jihad. Mana contohnya Rasulullah SAW mengajarkan demikian? Jadi kita apapun yang kita kerjakan dengan niat yang baik ini perlu ditimbang dulu dengan sunnah. Kalau ada sunnahnya membolehkan kita kerjakan. Karena kita berjihad itu beribadah kepada Allah Taala. Bagaimana ibadah dengan kehendak kita sendiri? Ibadah itu bukan karena semangatnya, tetapi ibadah itu mana contohnya? Jadi kita tidak memamerkan wanita. Allah Ta'ala sendiri tidak mewajibkan yaitu wanita itu kecuali kalau wanita ini seperti di Suria dia, yang dengan maka dia ada yaitu kemampuan untuk semaksimal mungkin dia melawan musuh ya. ada negeri yang sifatnya aman dia memamerkan yaitu putri-putrinya atau istrinya untuk apa dia nah wabillah alam nah, di Mesir kan tragedi itu kan dimulai dari proses demokrasi iya apa namanya dalam uh, ini ya demokrasi akhirnya dijatuhkan lagi dia terjadi musibah seperti ini nah itu gimana hukum demokrasi mesti Islam itu ada nggak jadi bagus kedua itu bagian dari demokrasi adalah pemilu kita menghadapi sekarang ini pemilu mungkin pemilu itu general, general election itu hukumnya itu gimana kan jadi begini kan demokrasi itu dari orang yang eh, yang banyak, jadi hitungan yang banyak, itulah yang menentukan perkara kan gitu kan. Allah mengatakan yaitu wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau wahai Nabi mengikuti umumnya orang mereka akan menyesatkan dirimu. Yudilluka an sabilillah. Jadi sifatnya demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Maka ini adalah demokrasi. Maka kita umat Islam punya pegangan sendiri. Tidak demokrasi bahkan juga tidak demonstrasi. Karena Allah mengatakan wa bi bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan Rasul Rasulnya. Ya. Itu perintah Allah Ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi masa bainahum belum maka Allah bersumpah belumlah orang itu sempurna imannya sehingga mereka mengembalikan perkara yang menjadi perselisihan itu kepada hukummu kepadamu ya wahai nabi jadi itu prinsip-prinsip di dalam Islam ya. jadi Islam tidak ada sifatnya demokrasi dan tidak pula mendemonstrasi ya karena kesalahan apapun tidaknya dinasihati dengan cara yang secara cara, cara yang baik dan juga Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara orang itu untuk memilih pemimpin silakan ya bagaimana beliau ketika meninggal dunia bagaimana caranya Abu Bakar itu bisa dia menjadi pemimpin ketika Abu Bakar meninggal dunia bagaimana sahabat Umar itu bisa terangkat dari pemimpin ketika beliau sahabat Umar ketika ditikamnya Para sahabatnya wahai sahab, wahai khalifah segeralah menunjuk imam. Engkau lima orang ini adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Silahkan kamu memilih salah satu. Salah satunya itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin kita akan bisa mengelak seperti itu. Jadi itu yang dicontohkan oleh beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi begini ya beberapa ulama memang ada yang sifatnya mengharamkannya dengan beberapa beberapa hal yang sifatnya melihat negatif negatifnya dan ada pula melihat beberapa tempat yang sifatnya di situ ada madarat dan apabila ada madarat yang lebih tinggi lagi nah maka mengambil madarat yang kecil untuk menolak madarat yang yang besar satu contoh umpamanya di daerah-daerah yang sifatnya ini keterangan dari Syekh Ali Hasan Kabidullah Ta'ala ketika datang di Terawat dan juga yang lainnya maka kita lihat kondisi dari tempat itu sendiri ya untuk meredam yang lebih yaitu yang eh, yaitu kedoliman yang lebih yang lebih rendah salah satu umpamanya ada orang kafir yang dicalonkan dan ada juga orang eh, kaum muslimin ternyata untuk dan memungkinkan orang yang Islam ini bisa ya bisa diambil manfaatnya dan ada perjanjian tertentu nah itu ada namun sekian banyak pun tetap seperti saya oleh Fauzan Habibullah Ta'ala tetap tidak membolehkan dalam hal itu karena orang duduk ya di atas kursi itu dia itu di atasnya yang kursi itu milik mereka ibaratkan orang Jawa kalau di pangku nah saya tahu mati nah, pangku mati orang ceroko itu <coughs> ya jadi ya itu difahami dan itu pun kan urusannya dengan mereka ini ya, bagaimana kita bersiasat diri wallahualam ya benar Waalaikumsalam apakah hakikat karena kalau kita melihat Rasulullah SAW bahwa satu yang iya. yang pertama yang kedua ada satu buku itu judulnya Ikhwanul Muslimin anugerah Tuhan yang terzolimi. Nah di situ penulis mengatakan bahwa apakah antum duduk bersimpuh membahas Fatul Bari, Bulu Maro, iya. permasalahannya akan selesai. Seolah-olah penulis sedang menyepelekan ini. Bagaimana membaca seperti ini? Ya itu orang istihza pada ulama. Apa katanya? Al ulama apa itu? Bahwasanya daging lahmul ulama'i masmumun. Radanya daging ulama itu beracun. Memang betul apa antum katakan kami punya murid sudah bagus sekali. Ketika pindah sekolah tempat yang lain dicekai kenapa? Pulang dia baru dua bulan memberitahu kenapa kalian baca ilmu kita Bukhari. Orang kafir sudah begitu jalannya naik ke Fulani, lah kamu naik kamu kemana? Begitu dan makanya mereka tidak ada ulama mereka yang sebenarnya menulis mentahkik kitab sampai saling tidak balik-balik kotak-kotak ini ini ini gak gitu dia semacam apa itu. Jadi mereka menghina para ulama sunnah. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu menyelisih sunnah dan juga yaitu yaitu menyerang ulama sunnah dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala orang yang mumayyi, juga berani. Syekh Abdul Aziz membahas ulama haid membahas masalah kitab. Beritahu kamu sholat dengan kitab Bukhari apa dengan otakmu? Kenapa kalian salat lima waktu itu juga ada di dalam kitab Bukhari? Penghina-penghina dunia itu. Makanya sampai kapan dia bisa-bisa berhasil? Bagaimana menyampaikan din dengan cara seperti itu? Lihat, seandainya kita ini hanya seandainya, karena memang seandainya yang benar. Allah Ta'ala juga memberikan penjelasan. Ya. Kalau tidak ada para ulama sunnah yang menyampaikan kita tentang tauhid, siapa yang menyampaikan kita tauhid? Imam Bukhari, Imam Muslim lihat dari awal sampai akhir ditulis kalau Allah taala wa Nabi. Mana mereka yang menulis seperti itu? Jadi orang yang menghina kaum muslimin akan dihina oleh Allah taala. Ya. Akan dihina. Itulah sebabnya sampai kapan mereka mau menang? Bagaimana Allah menjelaskan kita harus waktasimu, bihablillahi jamiah mereka Allah menyenangi kita bersatu dengan Islam, mereka membenci kita itu bersatu dengan sunnah. Bagaimana Allah akan menolong? Begitu keadaan kita. Jadi kita ini diserang oleh saudara-saudara kita sendiri dari Firqa yang dolalah. Makanya apa kata beliau? Innahu mayya'is minkum fasadarah khilafan kasira. Nanti kalau hidup itu akan menjumpai perselisihan yang banyak akan menjumpai perselisihan ulama. Apa kata beliau? Ketika itu penyakitnya umat, maka fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al min ba'di. Maka kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Ini jalan pintarnya. Ketika kita berselisih, bukan kita harus mengetuakan atau memilih orang sebagai panutan kita. Panutan kita itu siapa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Panutan kita yang nomor dua adalah para sahabat. dia mengatakan alaikum bisunnati. Satu. Maknanya alaikum bisunnati kamu berpegang dengan sunnah, maknanya kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa sunnatil khulafai rasidin. Kembali kepada sunnah khulafai rasidin dalam pemahaman Al-Quran dan sunnah. Supaya kita tidak keliru. Orang libita juga kalau Allah ta'ala wa kala nabi. Orang gerakan juga kalau Allah taala bakalan nabi. Tapi kenapa mereka berbeda? Berbeda di dalam memahami. Ulama salah memahami dari pemahaman para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah anhum waradu'an. Mereka memahami dari orang yang sifatnya menentang ulama sunnah. Bagaimana bisa bertemu? Jadi jalan pintas ketika kita menjumpai perselisihan. Maka wasiat biu alaikum bisunnati wa sunnatil rosidin rasidin al mahdin min ba'di. Ya, Eh? Fit dunia hasanah itu ya Allah berilah kami ini dunia yang baik maknanya yang yang halal kalau itu urusan dunia. Yang baik kita itu ya Allah tunjukkan kami itu ilmu din atau ilmu dunia yang bermanfaat untuk din kita. Jadi dunia hasanah itu bukan harta yang banyak. Banyak orang mengatakan Rabbana atina fid dunia hasanah. Menum hartanya banyak bukan. Jadi fit dunia hasanah fit dunia yang cocok dengan sun. Sedangkan hasanah dia sehat mubalak kalau dari kata hasan baik. Dan amal yang baik itu amal yang cocok dengan sunnah. Ya tunjukkan kami di dunia. Kan di dunia itu ada yang saya, ada yang hasanah. Tunjukkan ya Allah kami ini kepada jalanmu yang benar. Ya kepada rezeki yang halal, kepada sunnah. Jauhkan kami ini dari bid'ah. Demikian juga tunjukkan di akhirat yang hasanah adalah surga. Jangan kami ini dimasukkan di dalam neraka. Jadi banyak orang menafsiri fit dunia hasanah itu dengan harta yang banyak. Maka ini tidak ada tafsir yang menjelaskan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bagaimana kita menyikapi kalau kita minta izin kumpul-kumpul dengan teman-temannya gitu. Iya. Mereka mau kumpul-kumpul Ya kalau kumpulnya ini sifatnya dekat dan itu membawa masalah A. Dan apabila si suami mengizinkan, kita lihat dulu. Kalau memang sifatnya berkumpul mereka ada masalah A. tidak juga merugikan yaitu kewajiban dalam rumah tangga tidak mengabaikan anaknya dan juga kebutuhan suaminya dan hal itu bermanfaat boleh ya. namun apabila terbengkalai yaitu kewajiban di rumah maka hendaknya suami memberitahu karena pada dasarnya wanita itu dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Namun seandainya kita mendirikan pendidikan atau yang lain, minta waktunya untuk ini dan juga tidak merugikan rumah tangga, maka itu baik. Termasuk bagian yang sifatnya ta'awun adalah lebih wat takwa Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin ini dan orang mukmin wal mukminuna wal mukminatu ba'duhum awliya'u ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil 'anil munkar. Ya, orang mukmin laki-laki dan perempuan kalau menolong satu sama lainnya dalam hal memerintahkan yang baik dan juga menegur kemungkaran. Tapi kalau berkumpul itu menjadi sebab kita berselisih, ya seperti berkumpulnya pergerakan, ya itu menjadi kumpul-kumpul takatul, tajamuk, bagaimana ini bagaimana hanya sekedar bercerita tidak boleh. Karena waktu ini adalah untuk kita adalah nikmat Allah Taala yang harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Gimana? Tentang gagalnya perang bisa umat eh, Islam meninggalkan sunnah apa ada hadisnya? Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwa la amartuhum bisiwa ki inda kulli salati. Seandainya aku ini tidak memberatkan umatku, aku akan perintah umatku ini agar bersiwak setiap Sholat itu hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya apa? Sunnah. Seandainya aku tidak memberatkan Aku akan memerintahkan. Beliau tidak memerintahkan. Tapi itu jadi sunnah. Itu hati yang sohi. Dan sekarang dikira harus hati-hati. Dengan hati itu harus hati-hati. Karena apa kata beliau nanti akan ada akhir zaman yuhaddisunakum la ta'rifunahu antum wala abakum. Nanti akan ada orang bercerita hadis belum pernah kamu mendengar bahkan juga Bapak-bapak kita orang punya ilmu belum pernah mendengar pula. Jadi yang kami fahami yang ada hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli salat. Seandainya aku ini tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku ini setiap salat agar bersiwak. Jadi dengan itu kita hukumnya bahwa ulama sunnah menghukum bahwa siwak itu adalah hukumnya sunnah. Dan apabila kita mampu ya kita kerjakan. Ya ada suatu perangan yang pada saat itu gagal hmm. karena pada saat itu sholat ditinggalkan. Gitu. wah saya belum belum, belum pernah menjumpainya. Ya. apa ceritanya benar Ya, jadi eh, saya kayaknya saya nggak pernah mendengar itu itu. Dan dari hadis itu sendiri sudah menunjukkan pertentangan dengan berita tadi. Karena apa? Siwa kata hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah tidak boleh kita sepelekan tidak boleh kita hina ya. Ini eh, barang siapa yang bisa bersiar, alhamdulillah mengamalkan sunnahnya beliau sallallahu Tapi kalau dikatakan bahwa gugurnya dalam peperangan itu karena meninggalkan sifat saya belum dapat. Dan juga gugurnya para sahabat di dalam peperangan Uhud karena tidak taat kepada wali Itu jelas. Beliau mengatakan nanti apapun tetap kalian harus menjaga benteng-benteng di Gunung Uhud itu. Ternyata ketika orang kafir bersiasat menunjukkan dirinya kalah, turunlah orang itu. Nah ini di situ ada penjelasan menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan balak yang paling besar menimpa pada kaum muslimin. Antum silakan baca kitabnya Syekh Abdul Malik Ramdhani Khadrullah Ta'ala dalam kitab Situt Duror nah, itu akan dijelaskan di antara penyebab hancurnya kaum muslimin mukhalafatul sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Eh? Gak apa-apa. ada saya ya ini Ibn Saimin dan juga yang lainnya ya. Jadi di situ menunjukkan bagaimana kaum muslimin bisa membersihkan giginya. Ada kalanya itu dengan ud dengan siwak tadi dan ada kalanya dengan pasta gigi nggak yang penting di situ yaitu adanya pembersih dari gigi itu sendiri. Jadi itu dijelaskan insya Allah dalam syarahnya hadis itu ada. Ya, jadi itu orang e, sikat gigi ya, ya termasuk membersihkan yaitu giginya. Wallah. Hmm. Iya, iya. ya. ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kamu di Timur Tengah seperti di Palestina, iya. di Mesir Bagaimana? Ya itu hanya dasar mereka saja. Bagaimana Allah menghancurkan hambanya yang mengurusnya? bagaimana mas? Itu gambaran mereka saja supaya mereka tidak mengaitkan kita dengan tim. Itu negaranya kaum muslimin itu yang pernah direbut oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu hanya supaya kaum muslimin tidak berontak atau yang lainnya. Jadi itu urusannya kaum muslimin di mana-mana tertindas sebabnya di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak menuduh mereka menganggap kita itu paling baik tidak. Ini penyebab-penyebab yang harus kita pahami. Jangan sampai penyakit ini menimpa kepada diri kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran sebelum musibah itu datang. Kita siap-siap bagaimana persiapan kita yaitu dengan ilmu dengan beramal soleh ya dengan mengurangi ketomaan masalah urusan dunia menjauhi sistem perdagangan yang sifatnya mengandung riba dan juga ya yang lain. Makanya tadi saya Albani rahimahullah taala memberikan penjelasan, maka layaknya kita bangsa Arab yang mana di negeri yang di situ lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sekelilingnya ini, layaknya menjadi orang yang berekonomi secara sunnah sehingga tidak mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah musibah datang yang tidak salah pun juga kenapa? Musibah. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kalian itu takut kepada Allah Ta'ala dengan musibah yang itu bukan hanya menimpa kepada orang yang salah. Tetapi menimpa kepada yang lain. Jadi kita hidup aja loh, dibayangkan, eh, digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang naik kapal, ada di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di bawah ini malas mengambil air di atas, lalu dia mengatakan ini kan hak saya, dilubangi kapalnya satu orang saja, semua tenggelam. Tetapi kalau ada orang yang mencegah satu orang ini, dia selamat, yang lainnya juga selamat. Jadi musibah itu datanya bisa juga sebab saudara-saudara kita sehingga yang lain yang tidak salah kena ya. Dan juga ada kalanya juga karena sebab diri kita sendiri. Makanya kita perlu meneliti kembali ya bagaimana hasibu qablaan khas hasabu kontrol diri kita. Kita tidak menyalahkan saudara kita. Karena mungkin saudara mereka eh, saudara kita lain dengan kondisi kita. Namun penyakit yang disebut oleh Rasulullah SAW itu harus kita pahami. Dan solusinya bagaimana? Wallahu Nah. Iya. Tadi mengenai jihad. Iya. Katakan yang jihad itu perlu mempunyai amal. Iya, jadi jihad ini kalau jihad menyerang musuh itu harus sepengetahuan seizin waliul amri. Kalau dalam satu negara presidennya. Ada satu pernah saya mungkin bisa boleh jelaskan ada iya. yang mengatakan bila panji-panji hitam yang Tentera yang berkali-kali dari Khurasan hmm. uh, Kami disuruh di Ujuan Bergabung Bergabung hmm. dengan Amerika Apa-apa Apa-apa ah, Jadi kami ber, e, kembali kepada ini bukan pendapat saja, kami menukil dari pendapatnya para ulama sunnah seperti Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan la jihad illa ma'al iman wala al-izza illa ma'al imam wala hajja illa ma'al imam dan itu bisa antum baca dalam kitab Lumatul I'tiqad kitab sunnah oleh Imam Ibnu Khalal juga juga kitab sunnah oleh anaknya Imam Ahmad Abdullah yang bin eh, Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan juga kita bersunnah ala lakai dan juga yang lainnya. Jadi itu kesepakatan dari kalangan para ulama sunnah. Jadi soalannya Ustaz, hmm. tentang hadis ini. Iya. Mengenai tentera yang berpanjang hadisan dari Quran. Iya. Ustaz pernah dengar hadis itu. Terus? Uh, diriwayatkan bahawa bila tentera yang berpanjang hitam keluar dari Quran Rasulullah SAW berkata, pergilah kamu bergabung. Nah, ya itu kan atas perintah Rasulullah SAW kan. Enggak ada masalah, ada perintahnya beliau. Jadi macam mana kita nak mengatakan kedua-duanya? Jadi artinya tetap beliau mengatakan seperti itu kembalinya kepada imam. Jadi kalau imam memberikan penjelasan, ya, karena perang ini kita bukan hanya semangat gitu. Jadi perang ini perlu kekuatan, ya perlu strategi. Jadi mampukah yaitu musuh itu diserang. Makanya beliau pada waktu di kota Mekah, maka beliau tidak mengadakan serangan. Sekalipun diserang ya, di dizalimi beliau tidak mengadakan serangan. Kapan beliau mengadakan serangan? Melawan mereka ketika beliau telah memiliki negeri yang sudah kuat, yang kokoh, bergabung antara sahabat muhajirin dan sahabat ansar radhiyallahu anhum. Ya, maka beliau dan para sahabat tidak ada yang berperang tanpa ada koordinasi dari Rasulullah SAW. Makanya ada syariah, pasukan yang sifatnya 400 ke bawah, ada yang sifatnya ghozwa, yang lain. Jadi semuanya peperangan pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang kehendaknya para sahabat sendiri. Semuanya dikomando oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia ketika menyuruh sahabat Ali radhiyallahu anhu apa katanya ala risri kamu pelan-pelan. Dan bila sudah datang di tempat medan pertempuran maka ud'uhum ilal Islam. Pada dasarnya dalam Islam Islam itu perang bukan ingin membunuh mereka enggak, berdakwah. Ud'uhum ilal Islam, serulah mereka dalam Islam. Kalau mereka mau masuk Islam dan mau hijrah di tempat kaum muslimin, nah, ya. maka mereka mendapatkan bagian seperti sahabat yaitu Eh, sahabat yang ada di kota Madinah mendapat tambahan. Dan kalau tidak mau hijrah dia maka dijamin keamanan keislamannya tapi dia tidak mendapatkan yaitu harta rampasan perang kecuali kalau dia ikut perang. Dan kalau dia tidak mau masuk Islam maka suruh bayar pajak. Subhanallah. Ya, suruh bayar pajak boleh di negara kaum muslimin tapi mereka tidak boleh menampakkan ibadah-ibadah khususnya orang kafir. Kalau tidak mau dia maka bismillah faqatil perangi mereka. Itu semuanya atas komando dari iman Ya. Karena kita perang itu hubungannya dengan negara. Jangan sampai kita dengan semangat kita perang. Kan ada orang kan. Ketika saudaranya dibantai oleh orang kafir. Lalu kita menjumpai saudara kita di tempat uh, menjumpai orang kafir di tempat kita kita bantai kita tidak melihat ada orang-orang Islam yang jumlahnya 5 6 di negara orang kafir yang mayoritas akan dibantai saudara kita ini karena kelakuan orang lain daripada umat yang tidak bertanggung jawab ini jadi semuanya itu ya yang salah kena hukuman yang tidak salah jangan di jangan dihukum. Jadi kita tidak boleh demonstrasi mengadakan unjuk rasa yaitu di dubes ini yang lain karena Nah, mereka karena mereka ini adalah orang yang dijamin aman, ya, dijamin aman di dalam negerinya. Maka orang-orang yang mustaman dijamin aman tidak boleh kita perangi. Dan nanti insya Allah malam kita akan bahas yaitu bagaimana siapakah sebetulnya teroris itu dan bagaimana agama Islam itu sendiri agama yang rahmat bagaimana penerapannya maka insya Allah akan kita sampaikan ya, ada pun tadi ya, yang jelas tidak satu pun ulama yang khilaf dalam hal ini ketika mau jihad menyerang musuh bukan bukan ketika diserang ya maka harus ada izin ulama harus ada izin bahkan juga ada izin dengan orang tua Apabila orang tua tidak mengizinkan sedangkan karena apa? Karena jihad menyerang orang kufar bukan fardu ain, fardu kifayah. Tidak ada satu pun ayat mengatakan jihad mutlak secara fardhu. Dengan dasar ayat falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Mengapa kalian tidak ada yang tinggal di negeri ini agar menuntut ilmu, menyampaikan ilmu ketika pulang? itu menunjukkan jihad dengan ilmu adalah puncaknya jihad. Dan ini bukan kita berarti menyepelekan jihad melawan orang kafir tidak. Tetap ada namun itu sendiri kita harus bergabung dengan hukumah atau waliul am. Wallahu a'lam. artinya tidak tidak mungkin saja. Ya? Apa Tidak mungkin berjihad eh, membantu saudara-saudara yang tertindas karena hampir tidak ada negara yang mengizinkan. Ya, makanya itu kalau kita di dalam negeri kita terus gimana? Wong itu syaratnya seperti itu. Dikhawatirkan nanti kelompok yang ketiga, ketika negeri masuk, ketika negeri masuk, ada orang kafir yang lain akan mantan. Nah, jadi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ini paling baiknya tuntunan. Jadi dalam hal ini kita lihat baca masailnya ya. E, jadi kitab-kitabnya para ulama sunnah bagaimana jihad melawan orang kafir menyerang ini dengan siapa itu itu Syekh Albani ya, juga Syekh Ibnu Saimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga para ulama sunnah bahkan sebelumnya berfatwa al jihadum Alimah. imam Maknanya jihad yang sifatnya mengerahkan tenaga ikut campur terjun untuk melawan mereka secara fisik. Tapi jihad dengan mengirimkan harta. Ya. Membantu pengobatan atau yang lainnya. Lain lagi kalau yang sifatnya fisik lawan dengan fisik maka kita hendaknya bersama iman. Karena itu masalahnya kita menyakut dengan umat Islam yang yang lainnya. Wallah. Sementara di, di lain pihak mereka juga bisa melawan untuk melawan orang Islam. Nah iya, jadi yang melawan itu yang kita serang, yang melawan itu yang diserang. Ya, yang melawannya dan di mana? Kalau kita sekarang mau pergi ke tempat yang lain, sedangkan tidak diizinkan oleh pemerintah, maka bagaimana? Fatakulah mustatatum. Dan pemerintah itu melarang juga ada sebabnya pula. Ini hubungan negara dengan negara. Jadi kita dalam hal ini bukan hanya bagaimana semangat untuk membela saudara kita, tetapi bagaimana kita semangat ini yang didasari dengan ilmu Ilmu ini yang dimaksudkan. Kita tidak takut. Kalau seandainya itu diizinkan secara syar'i, kita ya berangkat. Tapi kalau tidak bagaimana? Ada juga orang yang sifatnya datang dia ya Ustaz saya umur 75 tahun saya mau jihad ke sana. Lah Bapak mendingan hmm. siapa? Pokoknya saya nekat ya. Saya Ibn Sayyid rahimahullah ta'ala mau ditanya masalah itu. Kamu jihad dengan apa? Kalau jihad dengan kambing pakai pisau bisa. Ini jihad dengan orang yang seperti itu maka harus dipelajari betul dan juga difahami oleh walul amri kalau memang diizinkan diizinkan karena ada juga beberapa negara yang mengirim ya beberapa negara nah yang seperti itu kalau diizinkan kita pergi karena keputusan semuanya para ulama sunnah tidak dan tidak mengatakan al jihadu ma'alima kecuali kalau mereka menyerang kita jadi jihad itu ada dua jihad menyerang dan jihad dalam rangka kita pembelaan jadi kalau datang seketika musuh ya kita tidak perlu izin. Maka apa? Faqatiluhum hatta la takuna fitnah. Tapi kalau menyerang maka kita ya, maka kita harus ada yaitu kesepakatan dengan orang yang lebih mengerti dalam keamanan dalam satu negeri. Wallahu a'lam. Nanti melihat di websitenya Albani atau yang lainnya, insya Allah akan terjawab dan tidak akan berselisih dalam hal masalah ini. Kalau kita dari bantuan keuangan, aku Gak apa-apa, sakti itu nggak apa-apa, bukan fisik. Kita membantu, saudara kita harus membantu. Dan membantu kita tidak memperlakukan kamu terlalu membantu sekian perlu ditulis tidak. Paling banyak orang berinfak itu menyembunyikan diri. La yama anfaqas eh, yaminuhu la ya'rifu sima simalu paling baiknya orang mendapatkan imbalan bisa pada hari kiamat yaitu ya, yauma la dzilla illa orang yang kan tangan kanan kanannya ini tidak diketahui oleh tangan dirinya karena kita keikhlasan kita dan dengan sembunyi-sembunyi itu insya Allah ya itu lebih bagus daripada oh kami telah menyumbang sekian kami telah menyumbang sekian orang beribadah apabila memungkinkan untuk dirahasiakan jadi kita sumbang ya kita sumbang lewat ini lalu ini kita kirimkan saudara-saudara kita namun visi dengan fisik kita harus karena masalahnya hubungannya dengan negara kalau masalah urusan itu apa, -apa. Banyak dari kaum muslimin yang kita sumbang, kita kumpulkan, kita serahkan kepada orang-orang yang punya amanat untuk menyampaikannya. Wallahu Ya. Bagaimana? Menyumbang terus dengan benderanya organisasi supaya ditiru orang lain. Contoh, Contoh. Iya, jadi menyumbang kemudian Ala kalau Allah mengatakan intub tusadaqati fani immahiya wa intukhfuha. Kalau kamu membahasakan waktu itu fuqara wa khairul itu lebih lebih bagus. Tapi kalau memang kita tuh khawatir nanti dikatakan khianat ya tidak dikirimkan kita tahu ini lewat ini saya kirimkan. Ya ini lewat ini saya kirim kan tidak mengapa tapi kalau sekiranya kita bisa menyumbang sampai pada mereka dengan yaitu dengan rahasia maka berinfak dengan yaitu keikhlasan kita kita rahasiakan kali itu memang masalahnya seperti itu Allah mengatakan huwa khairun wallahu alam baru nih hmm. ada beberapa ulama di hmm. Timur Tengah ini yeah. Iya. apa yang berlaku di masa setelah Malhamah salah satu mahkamah yang uh, berkaitan dengan hadis menyatakan ini peperangan daging yang akan berlaku salah satu tanda kiamat. Jadi bagaimana tadi saya kurang faham? Ada? Ada ulama di kawasan Timur Tengah ini mm -hmm. Ditiharkan yeah. Apa yang berlaku di kawasan Syria, Iran mm -hmm. dan sebagainya ini mhm. Sebagai mm -hmm. satu mahkamah kubra mm -hmm. Ya, yeah, ya, yeah. rencana besar Benar tak ini? Yeah. Ada satu dalil ya maksudnya ya tinggal uh, penafsirannya kan memang di akhir zaman di antara tanda-tandanya yaitu terjadi banyak pembunuhan. Peperangan itu memang ada. Ini di antaranya tanda-tanda akan datangnya hari kiamat yaitu banyak kaum muslimin yang bertengkar satu sama lain dan bunuh membunuh dan juga hilangnya ilmu din yadharul jahlu bayar faul ilmu akan nampak kebodohan-kebodohan dan hilang ilmu itu sendiri. Maka itu memang benar kalau memang di antara tanda-tanda yaitu dan hari kiamat bahkan juga dengan perubahan yang cepat e, yaitu cuaca yang lainnya termasuk dengan dekatnya tandanya hari hari kiamat cuma ya tanda yang kubro sudah jelas matahari eh, apa turunnya dajjal ya kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk apa membunuh dajjal itu sudah dijelaskan semuanya kalau dimaksudkan malhama kubur itu di antara besar berselain daripada tadi itu atau sebelum datang ya tidak mengapa ya. namun kalau dikatakan itu kubro yang menolak apa ditentukan oleh Rasulullah SAW ya tentunya tidak. Yang jelas di akhir zaman ini kaum muslimin dengan kaum muslimin satu sama lain sama bentrok ya dan juga banyak pembunuhan dan juga banyak orang sifatnya membangun bermekah-mekah dengan bangunan banyak jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum beri ya itu semuanya sudah di, dijelaskan itu dan nanti kalau paling besarnya itu tadi ketika eh, turunnya uh, turunnya dajjal ya ketika yaitu Allah menurun, uh, menurunkan Nabi Musa untuk membunuhnya dan juga ketika matahari terbit dari arah yang arah barat maka itu dinamakan alamatul kubra wallah alam islam iya eh, saya pernah baca kisah bahwasanya dulu Hajar Aswad Ka'bah itu pernah diserbu sama kaum Karomita Karomita Koromita Koromita Anak kok belum tahu Waktu Hajar Aswad diambil sampai berapa puluh tahun itu Terus diserbu Sampai bahkan yang menyerbu itu Mana ini batu dari neraka sampai itu nanti terakhir malah ditutup bisa wali bahasa Balikpapan namanya pertanyaan saya itu Ana enggak, enggak, belum belum pernah mendapatkan cerita itu. Kalau itu adalah batu dari mana itu Hajar Aswad itu saya tahu. Bukan, bukan. Waktu itu kak Ka'bah pernah diserbu terus diambil Hajar Aswad itu sampai berapa tahun jadi tidak ada tidak ada tidak ada batu Hajar Aswad. Dua tahun Pak sama Iya, iya. Saya kok nggak pernah nggak dengar paham itu. Nanti coba nanti ya saya cari hadisnya itu. Atau cari nanti baca dari apa itu? Eh? Iya, sekarang karena kita di gini ya, jadi apa itu bercampur adutnya kaum muslim sehingga mereka kita kalau membaca kitab itu lihat dulu mereka tuh ulama sunnah apa tidak itu untuk panduan kita. Kalau memang bukan ulama sunnah, kita tidak usah membaca. Nanti berubah pikiran kita. Kita dihadapkan dengan subhat terus. Ada sekarang gereja itu assalamualaikum. Ada buku inilah Islam dalamnya itu Nasrani dia. Jadi sekarang kita lihat membaca ini orang orang yang layak menyampaikan ilmu din apa tidak, nah gitu. Ya. Jadi kalau orang kita tangan tidak tahu, lebih baik kita mencari. Saya sekarang apapun untuk menghancurkan kaum muslimin lewat dengan media, tulis itu banyak sekali mengatasnamakan ini dengan bukti-bukti ini, ini. Padahal dari makanya saya katakan nanti nanti akan ada di akhir zaman orang itu pendusta pendusta hadis Rasulullah SAW dia mengatakan akan ada waktu mereka menjadikan hadis nggak pernah kamu dengar orang tuamu pun juga tidak pernah men latas mau nahu antum wala ada Hukum yang tadi saya walau alam saya tidak tahu gitu ya apa memang begitu terjadinya dan lihat dulu memang itu dari orang yang bisa dipercaya keilmuannya apa tidak nah, maka kita ya sebab kalau semuanya kitab kita baca kemudian kita tidak tahu sandaran sendiri kita akan dibawa sama mereka jadi kita membaca kitab kitab apa kemudian siapa pengarangnya Nah, pengarangnya dikenal oleh orang ahli sunnah, bismillah insya Allah, insya Allah selamat kita. Namun sekedar dengan apa itu judul yang menarik. Sekarang banyak tertarik dengan judul. Ya. Jadi kita lihat dulu sekarang karena apa orang-orang yang ahli subat juga bagaimana bisa menghantam Islam itu dengan talbis yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini Ibnu Qayyim al-Jauzi talbisu campur atau antara hak dengan antara yang yang batil. Nah. Ya pernah terjadi kasus uh, apa di Ambon. Iya, iya. Bagaimana? Itu apakah sama dengan? Uh, para ulama kan sudah memberikan penjelasan. Hmm. Para ulama kan ada pun di Ambon mereka sendiri yang berat. Jadi selagi hal itu dia jadi dan berapa fatwanya dari Syekh Robi atau yang lainnya sudah kita paham seperti itu. Ya. Jadi fatwa ulama. Kenapa ulama itu yang mengerti dalam masalah ini? Jadi ada eh, hal-hal uh, yang sebenarnya baru yang kita belum tahu jelasnya hal dan haramnya, apalagi masalah urusan politik kembalikan kepada ahlinya. Kembalikan kepada ahlinya. Ada orang di sana dia perang silakan silakan dia. Ya, karena mereka jadi kita dalam satu wilayah dengan wilayah. Jadi ya, kita itu apa melihat bagaimana menurut sunnahnya gitu loh ya. Jadi bukan kita membiarkan saudara kita. Tidak, kita tetap bagaimana berdoa bagaimana mereka-mereka ini dilindungi oleh Allah Ta'ala dan dibebaskan dari cengkraman orang kafir ini dan juga diampuni dosanya mendapatkan kemenangan segera. Namun bukan berarti kita melangkah menurut kemauan kita. Yang penting semangat tidak. Semangat tanpa ilmu bahaya. Ya, semangat tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang hanya bermodal dengan semangat tapi tidak ada il ilmu. Hmm, keutamaan? Hisham, salah satunya Syria. Iya. Kalau salah pernah baca ada Syam Hisham eh, atau kekasihnya hmm. suatu ketika di zaman akan muncul pasukan muslim dari Syam dari Yaman dari hmm. Syam dan dari Irak yeah. Iya. ditanya di dari mana kami harus bergabung maksudnya dari dari Syam hmm. uh, apakah di sini kesalahannya seperti apa kemudian yeah. yang kedua adalah salah satu yang sekarang eh, berjuang adalah uh, ya Jawaban besar hmm. ada yang mengatakan bahwa itu teroris dalam berpemahaman apakah termasuk teroris eh, ya kita ya gimana ya ya wallah wallah alam ya jadi berita itu memang simpang siur keberadaannya dan kadangkala memahami hadis itu dengan versi mereka ini yang kita nah, jadi sekarang keputusan para ulama sunnah bagaimana kita ya. jadi kita memandang bagaimana ulama sunnah Para ulama sudah memang seperti sekarang banyak ulama sudah mengkafirkan presiden Syria banyak karena memang sudah begitu kan. Ya kita kafirkan. Karena para ulama yang tahu. Ya. Bagaimana orang kaum muslimin dibunuh seperti itu dan yang lain suruh menyembah gambarnya dan juga yang lainnya. Jadi kita menanti fatwa dari orang yang lebih berilmu daripada diri kita sendiri. Jadi patokan kita, kita sekarang alhamdulillah yaitu ada semacam di internet bisa kita bertanya para ulama sunnah mereka juga akan menjawabnya insya Allah kalau jazakallah khair barakallah itu. nah gimana sudah cukup ya belum eh? sudah cukup ya eh. kreditkan sekarang kan merajalela. sementara kita kadang-kadang diharuskan seperti pembayaran mengenai website untuk dakwah jadi itu harus pakai kredit card apakah kita bisa kalau kredit cardnya contohnya gimana kita ambil dari bank itu ya iya terus kita membayarnya sebelum jatuh tempo hanya sekedar sebagai sarana bertransaksi tapi itu boleh di situ ada unsur ribanya apa tidak karena itu harus dijelaskan dulu kredit kartu itu sendiri Nah, kalau tidak jelas saya tidak bisa menjawabnya gitu. Pokoknya semuanya unsur yang ada ribanya tidak boleh. Oh, Ustaz, menurut Dokter Erwanda iya. yeah. ya, dari ahli syariah, yeah. bilang walaupun kita membayar uh, 100% sebelum tempo, tetap itu haram. Mm -hmm. e, karena pada saat tidak tanda tangan, yeah. jadi akadnya itu akad ribawi. Kalau kita apa namanya bayar nanti suatu saat kita kita ada uang kemudian bayar telat telat, bayar akan anu, disitulah ribanya. Yeah, yeah. Ya, makanya saya ingin tanya. Jadi karena saya sendiri dia pernah tahu. Yang penting kalau ada ya itu unsurnya, apalagi ter, terlambat kita harus tertunda. Pada dasarnya kan mereka itu ingin bagaimana mendapatkan keuntungan dari kita dengan meminjamkan itu kan. Maka ketika kita dipinjami dulu belanja dengan memakai kartu mereka ya, sehingga nanti pembayaran tentunya kita akan ditagih pula. Kalau terlambat maka ini juga termasuk riba karena Allah mengatakan wadaru ma baqiya minar riba. Walakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wala tadramuna. Antum baca dari kitabnya Ustaz eh, Arifin Badri Habibullah Ta'ala insya Allah itu banyak yaitu penjelasan tentang masalah model-model riba yang beliau jelaskan karena memang beliau yaitu skripsinya dalam masalah itu untuk baca insya Allah akan tahu lebih banyak tentang mana transaksi yang mengandung riba dan juga tidaknya dan itu harus kita pahami betul ya makanya kalau kita saya sendiri ditanya kalau tidak tahu masalahnya saya tidak berani maunya baik ayo rifah waktunya sudah mendekati Jumat kami rasa ya